Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang berbahagia, insyaallah kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan kesehatan inilah alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun kita tidak wajahan biwajin namun insya Allah dengan acara yang sangat kita nanti-nantikan ini acara yang sangat kita tunggu-tunggu ini akan bermanfaat bagi kita seluruhnya khususnya acara cahaya hati insya Allah dalam acara cahaya hati ini kita akan membahas berbagai macam masalah berkaitan dengan syariat Islam dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita ataupun siapapun yang akan menyaksikan tayangan ini Subhanallah, Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami tidak hanya sendiri ataupun saya tidak sendiri namun ditemani oleh ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa pagi-pagi sudah datang ke tempat ini. Terima kasih Bunda semuanya. Ibu-ibu ini berasal dari Majelis Husnul Khatimah Puri Cinere Hijau. Masya Allah, Alhamdulillah. Jam berapa tadi? Sebelum subuh pasti sudah berangkat dari rumah ya. <laughs> Alhamdulillah, masya Allah sehat semuanya bunda. Alhamdulillah. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas satu bahasan tema yang sangat bermanfaat sekali. Saking manfaatnya tema yang akan kita bahas ini, nanti di akhirat inilah yang akan pertama kali ditanyakan oleh malaikat melalui perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan kalimatnya yakni pertanyaan tentang sholat. Maka kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas bagaimana caranya sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun cara sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Indah sekali ya kalau seandainya kita berbicara tentang sholat. Karena baru bulan-bulan yang lalu saja Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais mengatakan dalam satu khutbahnya dengan mengatakan kalimat yang sangat indah sekali. Apa yang beliau katakan? Dia mengatakan as-salatu jannatud dunya. Subhanallah. Salat ini adalah surganya dunia. Bayangkan kalau seandainya sholat ini surganya dunia. Allahu Akbar. Apa yang apa yang kurang kalau seandainya kita sudah bisa sholat dengan baik? Luar biasa. Indah sekali. Sampai dikatakan sholat ini surganya dunia. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah SAW, aktivitasnya sangat sibuk sekali. Belum lagi berdakwah, mengurus istrinya, terus lagi mengurus para sahabatnya, mengurusi musuh-musuh Islam yang yang selalu hasad terhadap beliau. Tapi Allahu Akbar, keresahan yang ada, kegundahan yang ada, lelah capek yang ada. Apa yang membuat dia selalu terhibur hatinya? Ternyata dengan sholat. Ini terbukti saat Rasulullah kalau dalam keadaan lelah, capek, Rasulullah memanggil Bilal dengan mengatakan, "Ya Bilal, ini ya Bilal, ini ya Bilal." Maknanya apa? "Hai Bilal, hibur aku, istirahatkan aku." Itu kata Rasulullah. Sehingga dengan menyatakan maksudnya kalimatnya komandangkan azan ya Bilal. Saat ini waktuku untuk beristirahat. Untuk bersenang-senang berjumpa dengan Allah. Maka berkomandanglah azan. Kalau Rasulullah sudah sholat, waduh nikmat bagaikan ikan di dalam air. Coba kalau kita sholat bagaikan apa di dalam air? Ya bagikan kita dalam air, kelebak-kelebak maunya keluar terus, subhanallah. Tapi kalau Rasulullah sholat itu, Allahu Akbar, nikmat sekali. Iya, karena ini hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, kalau sejarah sholat, dan kadang-kadang ini kita peringati Isra Mi'raj di mana-mana, Isra Mi'raj di mana-mana. Tapi begitu ditanya, Isra Mi'raj itu kan ya Isra Mi'raj. Tapi begitu ditanya, apa maknanya dan bagaimana sejarah sholat, semuanya ngabige. Eh, ngabige, itu tau ngabige? Apa itu? Nggak ngerti. Nah itu dia. Iya. Sebab dia nggak ngerti apa artinya. Iya. Sholat ini. Punten, para pemirsa yang berbahagia, sholat ini dan untuk bunda yang hadir di tempat ini, ternyata sholat ini terjadi menjadi tiga periode. Iya, tiga periode. Periode pertama ada sholat sebelum Rasulullah mendapatkan Isra Mi'raj. Ini pertama. Sholatnya bagaimana? Sholatnya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu bebas. Waktun gairu mu'ayyan. Artinya waktunya tidak ditentukan. Iya. Selanjutnya apalagi rakaatun ghairu muayyanah. Rakaatnya pun tidak ditentukan. Jadi waktu sholat sebelum Isra Mi'raj waktunya bebas kapan saja. Rakaatnya bebas berapa saja. Itu adalah sebelum kapan? Sebelum Isra Mi'raj. Subhanallah. Begitu. Jadi kalau kita hidup di masa Rasulullah saat itu sebelum Isra Mi'raj, silakan mau sholat siang, malam, mau sehari empat kali, sehari lima kali, sehari sepuluh kali boleh. Mau sehari misalnya hanya lima rokaat, tiga rokaat, dua rokaat, satu rokaat boleh. Ya nggak boleh setengah rokaat. Bagaimana mau jadi? Ya istilahnya dan sholatnya pun tidak ditentukan. Takbir Allahu Akbar, lalu ruku, setelah itu ya tidak sholat. Tidak seperti itu. Jadi waktunya tidak ditetapkan, lalu rakaatnya pun tidak ditetapkan, lalu cara-caranya kaifiahnya pun belum ditetapkan. Ini sebelum Isra Mi'raj. Iya. Yang kedua, tahapan sholat ini setelah Isra Mi'raj. Biar tahu kita bagaimana cara salat sholat Rasulullah. Yang kedua ini setelah Isra Mi'raj. Kalau setelah Isra Mi'raj, itu sholatnya semua sholat ini menjadi lima waktu. Yang duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iya. Duhur, maghrib, isya, subuh ini diselesaikan, diberikan setelah Isra dan Mi'raj. Namun, semua rakaatnya dua rakaat, dua rakaat. Duhur dua rakaat. Iya asar dua rakaat, maghrib dua rakaat, isya dua rakaat, subuh dua rakaat, semuanya dua rakaat dua rakaat. Itu setelah Isra Mi'raj. Nah banyak orang oh begitu ya, ya begitu. Setelah itu apa? Baru hijrah. Hijrah pertama kali tahun pertama di Mekah baru Allah berikan wahyu yang namanya perubahan dari rakaat salat. Duhur menjadi empat rakaat. Iya, duhur berapa rakaat? Empat rakaat. Kalau uh, asar berapa kali? Eh kok asar satu kali empat rakaat. Beda itu pertanyaannya jangan-jangan kecele begitu. Zuhur empat rakaat tapi satu kali. Asar empat rakaat satu kali begitu ya. Jadi itulah sholat setelah Isra Mi'raj Rasul saw. Alaihi Wasallam yakni waktunya ditentukan namun rekatnya baru dua. Yang ketiganya itu adalah tadi sholat setelah Rasulullah hijrah seperti sholat yang sekarang kita laksanakan. Alhamdulillah tahu sekarang kan? Masya Allah, pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah sedikit demi sedikit ilmu kita akan bertambah dan akan tambah lagi. Kita akan melanjutkan bahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa yang berbahagia Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita yang semakin eh, lama Semakin Masya Allah menarik juga ya buat kita seluruhnya Karena mungkin banyak ketidaktahuan Sesuatu hal yang seharusnya umat muminin Muminat ini tahu dalam berbagai macam hal tentang sholat ini Subhanallah Untuk lebih dalam lagi mungkin biar tidak penasaran gitu mumpung di sini mungkin di antara bunda ada yang bertanya mangga silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abi maaf saya mau bertanya Nah silakan Salat saya nama saya Bu Jen Iya iya uh, Salat itu kan harus susu dan wajib Iya uh, keti bolehkah ketika kita sholat memejamkan mata mm -hmm. supaya niat kita husu? Iya. Terima kasih Abi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa pertanyaan ini sangat baik sekali Kadang-kadang orang untuk mengejar khusyuk memang Saya harus menyampaikan bahwa sesungguhnya sholat Salatu bighairil khusyu Orang yang sholat tanpa khusyu Itu sepertinya orang tanpa ruh Jadi kalau kita punya rumah kita ini? Iya. Ada nggak ibu yang tidak punya ruh saat ini? Hmm. Nggak ada ya, semuanya ada ruhnya ya. Masya Allah kalau sekarang ada orang duduk di samping kita tidak ada ruhnya, itu namanya jenazah, mayit ya. Berarti yang namanya orang sholat tanpa khusyuk itu seperti hanya manusia tanpa ruh. Nauzubillah. Bagaimana mungkin orang ini akan akan hidup dengan nyaman kalau tidak ada ruhnya? Berarti punten kita harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana agar sholat ini khusyuk. Pertanyaan yang yang sangat indah, saya ingin sholat khusyuk, ya dengan terpaksa saya harus pejamkan mata. Subhanallah, pejamkan mata, pejamkan mata. Maka itu kalau dikatakan boleh saja namun ma'al karohiyah. Iya, karena kruh dan Rasulullah tidak pernah mengerjakan hal seperti itu. Kalau mau sholat, makanya untuk melihat pandangan ke bawah seperti ini. Karena apa? Yang namanya khusyuk bukan berarti mata itu ditutup sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Lagi mentang-mentang lagi khusyuk misalnya, ternyata ada binatang yang membahayakan, Nggak tahu. Karena apa? Karena matanya ditutup. Ketika sholat khusyuk bukan berarti telinga ini ditutup tidak mendengar apa-apa. Dalam beberapa riwayat satu saat nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam keadaan sholat, ya kalau dalam keadaan sholat khususnya sholat fajar, wa Quran al fajri kana mashhuda. Ketika dikatakan sholat al Qur'an ataupun sholat fajar, wal Quran al fajr dikatakan karena apa? Karena yang namanya sholat fajar ini identik dengan bacaan yang panjang-panjang. Sunnah. Bahkan uh, Abu Bakar radhiyallahu an ketika melaksanakan sholat subuh itu tidak selesai kecuali begitu selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Matahari terbit. Berarti lama nggak sholat subuhnya? Lama sekali. Dan terbiasa sunnahnya kalau sholat subuh ini harus sholatnya itu lebih panjang daripada sholat-sholat yang zuhur ataupun sholat maghrib, isya. Itulah harus panjang. Seperti itu. Iya. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah SAW sholat subuh. Namun pada waktu itu membaca satu surah min aksoris suar. Surat yang paling pendek yang ada di dalam Al-Quran. Rakan pertama, rakan kedua pendek sekali. Sholat apa itu biasanya kalau suratnya pendek? Kulhu. Itu kan langganan kita kalau sholat kan? Ya kalau kita sholat kulhu lagi, anas lagi, anasr lagi, ya kan itu itu tahu lah nggak usah dibuka rahasia itu semuanya. Mungkin kalau sholat itu langganan kita. Ya suatu saat Rasulullah sholat subuh dan itu bacaannya. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sahabat kaget, loh Kenapa pendek sekali sholat subuh ini? Lalu bertanya, Ya Rasulullah, apakah kau sakit sholat subuh kok pendek sekali? Rasulullah menjawab dengan mengatakan apa? Aku pendek. Iya, aku pendekkan. Aku tidak sakit. Lalu kenapa? Kamu mendengar nggak? Nah ini kata-kata Rasulullah. Kamu dengar nggak ketika sholat tadi ada bayi yang nangis? Iya. Nah saya takut bayi yang nangis itu ibunya sedang sakit, suaminya ada di jamaah sedang sholat. Ibunya perlu bantuan suaminya, maka saya percepat sholatnya. Subhanallah, berarti yang namanya sholat khusyuk ini bukan harus maaf menutup telinga, menutup mata, menutup hidung nggak mati, nggak bisa nggak bisa nafas <laughs> Maksudnya apa? Si bu, nutup hidung nggak bu, nutup hidung. Jadi tutup telinga, tutup mata, tapi tidak dibuka saja. Iya. Ketika ketika sholat berapa kali ada beberapa riwayat ketika sholat ternyata uh, ini adalah kejadian di pada Umar Ibn Khattab begitu sholat ternyata Umar Ibn Khattab loncat loncat loncat loncat di belakang kenapa loncat loncat ternyata ada kalajengking yang berlalu Iya, untuk membunuhnya silahkan. Iya, jadi istilahnya sholat khusyuk ini tidak perlu menutupkan mata. Nah, ada beberapa trik-trik khusus untuk melaksanakan sholat khusyuk. Di antaranya banyak sekali, paling tidak yang paling nyaman itu pahami makna dalam gerakan-gerakan sholat dan dalam kalimat-kalimat sholat itu sendiri. Kadang-kadang ini pun kan sebagai introspeksi diri buat kita dan untuk pemirsa yang hadir di tempat ini ataupun yang menyaksikan tayangan ini yang di rumah, subhanallah coba kalau kita lihat. Ternyata ketika kita sholat itu itu kan pernah mengatakan sami Allahu liman hamidah selalu begitu kan udah berapa kali uh, bunda ataupun pemirsa menyatakan sami Allahu liman hamidah sering kan kalau saya tanya artinya apa sami Allahu liman hamidah bingung kan oh iya kenapa ya itulah sholat tidak tahu apa yang diucapkan sampai dalam Al-Qur'an mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara Anda jangan sholat kalau Anda dalam keadaan mabuk karena apa karena orang mabuk ini tidak tahu apa yang di Ucapkan hatta ta'lamuna ma taqulun. Orang mabuk ini tidak tahu apa yang diucapkan. Yakin begitu kan? Semuanya tahu. Nah, sekarang kita tidak mabuk. Tapi artinya nggak tahu. Apa yang menjadikan begitu? Kalau para ulama mengatakan Anda pun itu mabuk, tapi mabuknya bukan dengan khamar, mabuk dengan kesibukan dunia sehingga tidak mampu untuk belajar. Seperti itu. Bisa dipahami bunda? Jadi yang mengatakan itulah yang menyatakan memang sholat ini harus dengan kehusuan, namun bukan berarti harus memejamkan mata karena Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Terima kasih. Mangga ada lagi silakan? Ada yang bertanya lagi? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Yusi Saya ingin menanyakan eh, Setelah masa hijrah Sholat disempurnakan menjadi lima kali dalam satu hari ya Robi ya. Iya. Kemudian sebetulnya siapakah yang pertama kali mengajarkan Rasulullah sholat mengenai sholat wajib ini baik dari gerakan maupun bacaannya. Iya. Baik itu saja terima kasih Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali dengan pertanyaan siapa sih yang pertama kali memberikan contoh gerakan sholat ini dan bacaannya bagaimana? Insya Allah jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita masih istiqomah untuk berada di dalam acara Cahaya Hati ini Masya Allah pertanyaan sangat baik dari Bunda tadi Dengan pertanyaannya siapa sih sesungguhnya yang mengajarkan Rasulullah Pertama kali dari gerakannya segala macam Subhanallah ada sabda Rasulullah SAW sangat baik sekali dengan kalimatnya Sallu kama ra'aitumuni usolli Anda sholat lihatlah aku seperti hanya aku sholat bagaimana Ternyata waktu perjalanan Isra Mi'raj Itu kan sempat singgah di mana? di Aqsa, iya kan? Sampai singgah di Aqsa, setelah itu semua para nabi hadir di sana. Lihat di dalam sejarah Isra Mi'raj, iya. Hadir semua para nabi di sana. Setelah hadir para nabi di sana, lalu Jibril dengan mengatakan, "Ya Muhammad, hai Rasulullah, maju Anda untuk menjadi imam." Pada waktu itu belum ada azan, belum ada komat, maka dengan mengatakan kalau kalau kalimatnya dengan memanggilnya salatul qiyam. Ayo kita salat, salat semuanya, iya. Atau mengatakan kalimatnya ayo sholat, ya salat, ayo kita salat, salat. Semuanya salat. Waktu itu Rasulullah menjadi imam, subhanallah. Saat Rasulullah menjadi imam, lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, bagaimana gerakannya? Maka Jibril berada di depan Rasulullah Alaihi Wasallam untuk membimbing gerakannya. Sebagian riwayat menyatakan termasuk membimbing dari bacaannya. Dan lalu saat itu beradalah di depan Jibril, lalu Rasulullah di belakangnya dan yang membimbing Rasulullah gerakan di dalam sholat ini adalah siapa? Jibril alaihissalam. Iya. Jadi sholat ini sudah seperti itu Langsung dibimbing sampai saat ini Ini adalah sholat yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Waktunya sudah ada Tempatnya yang lebih baik di masjid Bagi kaum laki-laki Subhanallah tapi kalau seandainya untuk wanita walau bagaimanapun sebaiknya di rumah. Tapi kalau in aminal fitnah silakan untuk ke masjid. Tapi sholatnya Rasulullah harus diketahui. Ternyata Rasulullah melaksanakan sholat sunnah rawatib banyak dilaksanakan di mana bunda? Di rumah. Di rumah. Iya, qobliyahnya di rumah. Badiahnya banyak di rumah. Lalu di masjid ini tahiyatul masjid. Subhanallah, sholat wajibnya kenapa? Irtibat bainal baiti wal masajid. Ingin mengikat antara masjid dan rumah seperti itu. Jadi kalau seandainya sekarang mengatakan, oh jadi yang mengajarkan Rasulullah SAW pertama kali itu Jibril. Iya, Jibril. Bacaannya insya Allah adalah Jibril. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mungkin banyak bertanya tentang masalah ini. Siapa yang pertama kali melaksanakan ataupun cara-caranya mengerjakan Rasulullah sholat. Dan ternyata, subhanallah, alangkah baiknya untuk saat-saat ini sholat ini dijadikan sebagai apa? hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala karena Isra Mi'raj ini bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kita pun bisa bermi'raj ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan maka mengatakan khayb. Khayb itu benang yang mengalir dari Allah menuju hambanya dan hambanya kepada Allah. Dan waktu sholat lima waktu ini adalah merupakan bukti kalau Allah ini memberikan apa namanya janji kepada kita untuk selalu berjumpa dan selalu berkumpul dalam sehari berapa kali? Lima kali. Kalau kita ibu waktu punten, maksudnya waktu taruhan dengan calon suami dulu, begitu kita kita ketemu kalau sehari lima kali cukup nggak kira-kira? Cukup nggak? Enggak ya kayaknya ya. Oh begitu datang ketemu lagi dengan menyatakan kalimat baru selesai baru selesai ketemu nantinya lagi bang kapan balik lagi mungkin seperti itu tapi kalau sekarang ini kepada Allah punten sehari lima kali ini rasa-rasanya cukuplah untuk meluapkan berbagai macam hal-hal yang kita inginkan. Mari kita akhiri majlis yang sangat berkah ini, majlis yang penuh dengan rahmat ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik majlis ini adalah diakhiri dengan doa. Doa di majlis ini sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadu ala ali Muhammad Ya Allah ya Rabbana jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mendirikan sholat. Menjaga kenikmatan sholat. Ya Allah jika selama ini kami belum mampu merasakan nikmatnya sholat. Maka tolonglah kami ya Allah. Sehingga kami saat takbir, saat tahmid, saat kami ruku, saat kami i'tidal, saat kami sujud. Semuanya dirasakan kenikmatan-kenikmatan ketika kami melaksanakan sholat. Ya Allah, mungkin selama ini sholat kami tidak ada ruhnya, sholat kami tidak ada khusyuknya. Maafkan kami ya Rabbana, ampuni kami dan bimbinglah kami, berikan kami kekuatan agar kami ini dan keluarga kami serta zuriyah kami, keturunan-keturunan kami dapat melaksanakan sholat. Ya Rabbana, janganlah engkau cabut nyawa kami apabila kami belum mampu melaksanakan sholat dengan benar. Rasa-rasanya kami kami ingin sekali mendapatkan sorga firdausmu karena solat kami yang mengikuti tata cara sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah jadikanlah solat kami ini sebagai jembatan menuju cintamu dan ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana tawakina qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia, jazakumullah khair ala lakum minni al hubu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.